السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حدرين yang يعني الله سبحانه وتعالى الحمد لله Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang iktikaf dari kitab Minhajut Talibin karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Dan tentu saja kita mengetahui semakin dekat waktu untuk pelaksanaan iktikaf yaitu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan Mudah-mudahan apa yang kita uraikan dari pembahasan iktikaf ini bisa memberikan bekal bagi kita untuk menghadapi hari-hari tersebut agar kemudian kita bisa mengambil hikmah, keutamaan, keberkahan bulan Ramadan secara khusus 10 malam yang terakhir dan secara khusus adalah malam Lailatul Qadar amin ya rabbil alamin. Pembahasan kita yang terakhir adalah bahwa sah i'tikaf dengan niat untuk berdiam di masjid beribadah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa tidak ada atau batasan yang terkecil dari waktu untuk berdiam di masjid adalah apa yang sah menurut urf apa yang sah disebut sebagai berdiam di masjid di masjid. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Wa yabtulu bil jima'." Iktikaf batal karena jima, ya. Telah kita ketahui tentang keterangan dalilnya. Wa adharul aqwali anna al-mubasharata bi syahwatin kalamsin wa qublatin wa qublatin tubtiluhu in anzala. Dan yang paling kuat dari pendapat para ulama madhab syafi'i bahwa mencumbu istri dengan syahwat menyentuh dengan syahwat kalam sin seperti menyentuh ataupun mencium tubtiluhu in anzala membatalkan i'tikaf pula jika disertai dengan keluarnya mani jika disertai dengan keluarnya mani. Ya. Ini pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i rahimahullahu taala. Konsekuensinya berarti mubasyarah tanpa syahwat. Seorang yang bergaul dengan istrinya tapi bukan dalam bentuk syahwat. Seperti apa yang terjadi ketika Nabi SAW beriktikaf kemudian didatangi oleh istrinya Sofia bintu Huyai pada malam hari. Kemudian beliau berbincang-bincang dengan Rasulullah. Ini bentuk mubasyarah juga. Itu bentuk bertemunya suami dengan istri, bahkan mungkin terjadi persentuhan kulit dengan kulit antara keduanya, tetapi tidak ada bentuk syahwat di dalam di dalamnya, bentuk dari karamah kata para ulama mubasyarah lil karamah. Bentuk yang mereka terjadi perbincangan yang mungkin intim kelihatan karena suami istri, tetapi tujuannya adalah karomah untuk memuliakan, ya. Maka ini sepakat para ulama tidak membatalkan i'tikaf. Nabi sallallahu alaihi setelah itu kemudian pulang bahkan mengantar Sofia bintu Huyai dalam kisah yang masyhur kita pernah dengar pasti ya. Kemudian beliau bertemu dengan dua orang ansar di tengah jalan ketika mengantar Sofia pulang ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang itikaf juga boleh keluar tapi dengan hajat. Akan datang nanti keterangan lebih linci tentangnya. Ya. Kemudian sahabat Ansar ini melihat Rasulullah, mereka mengucapkan salam, lalu berlalu dengan cepat, pergi dengan cepat. Maka Nabi menunggu dan mengatakan, "Ala rislikuma innama hiya sofia Perlahanlah kalian berdua, ini adalah Sofi sofia Beliau mengenalkan bahwa yang bersama beliau dari wanita tersebut adalah istri beliau, itu sofia bintu Huyai yang telah menengok beliau ketika beliau sedang beriktikaf ya. tapi hadisnya masyhur. Beliau mengatakan tentang masalah syaitan yang mungkin melemparkan bisikan-bisikan dan persangka persangkaan. Juga apa yang datang dari kisah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah istri Nabi kanat turajjiluhu. Beliau membersihkan rambut Rasulullah, menyisir, mencuci rambutnya wa huwa dan Nabi sedang beriktikaf di masjid. Cuman memang kamar Aisyah pas di samping mas masjid. Maka Rasulullah berbaring, kepalanya masuk ke dalam kamar A, Aisyah. Ini juga bentuk mubasyarah, bentuk persentuhan kan gitu ya. Tapi tujuannya bukan keadanya syah syahwat, bukan tanpa bukan dengan dorongan syahwat. Maka dari perkataan Imam An-Nawawi Beliau mengatakan al-adharul aqwal, pendapat yang paling kuat bahwa mubasyarah dengan syahwat. Nah, ini berarti kalau mubasyarah tanpa syahwat tidak apa apa-apa jelas ya, tidak membatalkan etika. Kemudian disebutkan contohnya mubasyarah dengan syahwat adalah menyentuh istri ataupun kublah mencium. Nah, tentang hal ini ada khilaf dalam madhab syafi'i. Sebagian mengatakan batalnya, karena ayat mengatakan wala tubashiru hunna. Jangan mubasyarah dan mubasyarah itu mencumbu. Kata mereka kalau begitu berlaku selama dia dengan syah, dorongan syah, syahwat. Nah, namun pendapat yang paling kuat bahwa yang dimaksud dengan ayat dengan kalimat mubasyarah adalah jima atau ilaj seperti yang sah dari tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan innal massa wal lamsa wal mubasharata fil Quran ya huwal jima bahwa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan al-mas menyentuh al-lamsu seperti dalam surah Al-Maidah aw lamastumun nisa ya al-lamsu dan yang ketiga wal mubasharah seperti dalam surah Al-Baqarah 187 tadi ya kata beliau dia adalah jima yang dimaksud bukan sekedar menyentuh, memegang atau bersinggungan kulit, bukan. Yang dimaksud adalah menggauli istri. Kata beliau, "Kana Allahu ma Allah memberikan kata kiasan apa yang Allah kehendaki dengan istilah yang Allah ingin inginkan. Berarti mubasyar yang dimaksud adalah jima. Ya, membatalkan i'tikaf. Bukan bahwa mubasyarah meskipun dengan syahwat dia membatalkan iktikaf. Tidak demikian, ya. Ah, meskipun mencium, berarti mencium juga tidak membatalkan iktikaf illa atau in anzala kecuali jika dia memang menyebabkan keluarnya ma mani ah ini membatalkan baru batal kalau menyebabkan keluarnya ma mani ah, jika tidak berarti tidak ba tidak batal ya wa illa fala jika tidak keluar, maka tidak membatalkan. Jadi batalnya bukan karena mubasyarahnya, tetapi apa yang ada dari inzal. Karena keluarnya mani. Telah kita sebutkan bahwa dalam ayat disebutkan mubasyarah, mencumbu istri. Namun para ulama mengingatkan bahwa sama pula halnya uh, uh, menggauli istri. Namun para ulama mengatakan bahwa termasuk hukum menggauli istri adalah tadi mubasyarah bisyahwah ya mal inzal mencumbu istri meskipun tidak ada timba masuk ke dalam sumur tetapi menyebabkan keluarnya mani demikian pula istimna demikian pula bentuk mengeluarkan mani ya secara ya eh, dengan ikhtiar dengan keinginan nah, adapun jika keluarnya mani karena tertidur mimpi basah maka tidak tidak membatal membatalkan Walau jama'a nasian. Kalau seorang yang beriktikaf menggauli istrinya dalam keadaan lupa. Nah, meskipun juga ini perkara yang sebenarnya agak sulit ya. Agak sulit didapatkan kenapa? Karena iktikaf telah dikatakan dia yang paling utama adalah pada 10 malam yang terak, terakhir. Jadi orang sudah pasti ya mengetahui bahwa ini bulan Ramadan ya. Nah, tetapi ingat, yang dimaksud di sini jimaknya adalah pada waktu malam ha, hari. Pada waktu siang hari, waktu untuk pua, puasa tentunya ya kan. Orang yang berjima tentunya tidak membatalkan puasa dan wajib membayar kafa, kafarah ya. Adapun jika malam hari, ya kebetulan masjid ya dia beritikaf juga ikut iktikaf istrinya gitu. Ya, Kemudian ya terjadilah apa yang terjadi. Nah, bagaimana hukumnya? Ya. Dikatakan bahwa lauja ma'anasian jika ia menggauli istrinya dalam keadaan lupa sedang i'tikaf. Lupa sedang i'tikaf fakir jima'is shaim. Maka seperti orang yang menggauli istrinya dalam keadaan dia berpuasa namun lupa bahwa dia sedang berpuasa berpuasa. Adakah hukum baginya? Tidak ada. Ya. Telah kita bahas dalam pembahasan puasa dulu kan, ya. Bahwa makan dan minum dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa. Demikian pula menggauli istri dalam keadaan pua, puasa tidak membatalkan puasanya. Seseorang tetap melanjutkan pua, puasanya. Cuman ada konsekuensi, yaitu apa? Jika dia teringat akan puasanya dalam keadaan terpas kemarin kan timba dalam sumur kan gitu ya kemarin ya bagaimana keadaannya ya yang benar adalah bahwa dia tinggalkan itu dia tinggalkan itu dan tetap puasanya sah meskipun ketika dia mengangkat timba ternyata ada air yang tertum tertumpah gitu ya jadi ini pendapat yang paling kuat dalam madhab syafi'i bahwa hukum orang yang beriktikaf lalu menggauli istrinya alias membatalkan atau melakukan pembatal iktikaf tetapi karena lu lupa maka ia melanjutkan iktikafnya tidak batal iktikafnya sebagaimana orang yang berpuasa dan menggauli istrinya dalam keadaan lu lupa ya <clears throat> ini pendapat yang paling kuat sebagian mengatakan batal secara mutlak sesuai dengan keumuman A ayat ya sebagian lagi ya membedakan ya bagaimana e, keadaan lupanya tersebut. Taib yang benar bahwa tidak membatalkan. Wala yadurru at-tatayyub wat-tazayyun wal-fitru dan tidak memberikan mudarat kepada i'tikaf at-tatayyub. Tatayyub artinya membersihkan diri. Ya, seperti yang kita sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah di ya bersihkan rambutnya dicuci ya dikeramasi bukan keramasi keramas orang Cina ya, di, ya maksudnya dikeramas rambutnya ya kemudian bahkan diberi minyak ya diberi dohun ya kalau kita mungkin orang aring dan semisalnya gitu ya maka yang seperti ini tidak mengapa ya bahkan dari perkara yang disunahkan pula kenapa karena disunahkannya untuk tatay tatayub menghiasi diri ya memakai minyak wangi dan sebagainya ya wattazayyunu demikian pula tidak memberikan mudarat terhadap i'tikaf attazayyun maksudnya tazayyun artinya berhias dengan pakaian berhias dengan pakaian ya kenapa karena tidak ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah pakaiannya ketika beriktikaf seperti yang disangka sebagian orang mungkin ya bahwa itikaf itu berarti fokus ibadah, fokus ibadah berarti tidak perhatian kepada diri sendiri sekalipun, kalau perlu tidak usah mandi. Baju pun ya seadanya ya. Kalaupun berkarat-berkarat di badan nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak benar ya. Berlaku apa yang disyariatkan dalam ya menghadiri ibadah di masjid. Apa itu? Firman Allah SWT, "Ya ayyuhalladzina amanu" ya apa? Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli mas masjidin, ya. Perintah Allah SWT agar kita ketika datang ke masjid menggunakan perhia perhiasan yang Allah berikan kepada kepada kita. yaitu berhias bukan hanya menutup aurat, ya, disunnahkan misalnya bersiwak, ya kan? Ya, memakai minyak wangi dan demikian pula memakai pakaian yang terbaik. Ya, dan pakaian yang terbaik maksudnya juga adalah yang paling utama pakaian pu, putih ya. Taib. Jadi itu perkara yang perlu untuk diingatkan tidak memberikan mudarat terhadap iktikaf kita perkara-perkara tersebut. Ya, perkara-perkara tersebut. Karena itu ya dibolehkan bagi seorang yang beriktikaf untuk keluar masjid menunaikan hajatnya. Baik untuk buang hajat ataupun untuk mandi. Ya, baik mandi wajib maupun mandi membersihkan di diri, ya. Dan demikian pula jika dia ingin mencuci bajunya, ya, maka boleh baginya keluar untuk mencuci baju, ya. Tetapi dia tidak menggunakan waktu ya terlalu banyak di luar sekedar menunaikan ha hajatnya, ya jangan sampai kemudian keluar mencuci, terus setelah itu menyetrika lagi, terima laundryan lagi, kan gitu ya. Maka, maka ini tentunya menghabiskan waktunya di luar ya. Di luar dia dibolehkan hanya sesuai dengan ha, hajat. Juga wal fitru tidak memberikan mudarat bagi itikaf orang yang tidak berpuas berpuasa. Dia berbuka, tidak puas puasa. Jadi kita ingatkan kemarin bagaimana seseorang yang dalam keadaan itikaf kemudian ia mengalami gangguan kesehatan, ya. Maka jika tidak berbahaya, dia bisa tetap duduk di masjid, melanjutkan i'tikafnya meskipun ia tidak dalam keadaan berpuasa, berpuasa. Dia diberikan obat, minum dan sebagainya, tidak ada masalah. Ya kan? Nah, cuma tentunya dia menjaga keadaan peserta i'tikaf yang lain yang sedang berpuasa berpuasa. Jelas ya? Ya, menjaga, tidak perlu tunggu perda untuk menghormati orang yang puasa dalam keadaan dia tidak berpuasa di masjid tersebut ya. Bal yasihhu i'tikaful laili wahdahu. Bahkan sah beriktikaf ya pada malam hari saja. Ya. Sah i'tikaf pada malam hari saja. Kalimat ini beliau sebutkan untuk mengingatkan bahwa memang tidak disyaratkan orang yang i'tikaf untuk berpuasa berpuasa. Ya. Jadi puasa bukanlah syarat sahnya iktikaf. Karena itu boleh beriktikaf pada waktu malam hari saja. Kemudian kata beliau, "Walau nadara i'tikafa yaumin huwa fihi shaimun lazimahu." Jika seseorang uh, pertanyaannya, ada tambahan pembahasan yang disebutkan oleh para pensyarah kitab Minhajut Talibin. Itu kalau ternyata ada seorang yang beriktikaf Lalu ia menggauli istrinya dalam keadaan dia beriktikaf. Ya. Maka telah kita sebutkan yang demikian membatalkan iktikafnya. Pertanyaannya, apakah wajib membayar kafarah? Ada khilaf di antara para ulama, ya. Mazhabnya Hasan Al-Basri dan Az-Zuhri dan disebutkan dia adalah pendapat dalam mazhab Hambali Imam Ahmad wajibnya kafarah. Wajib kafah kafarah ya. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada kafarah bagi orang yang beriktikaf lalu menggauli istrinya yang menyebabkan batalnya iktikaf. Jelas ya? Dari itu yang benar dalam masalah ini orang yang beriktikaf lalu kemudian ia menggauli istrinya ya jimaknya membatalkan iktikaf dan tidak ada kafarah. Kecuali kalau dia mengerjakannya ketika dia sedang berpuasa puasa Ramadan ya maka di samping itikafnya batal juga puasa puasanya dan wajib membayar kafah, kafarah ya taib nah sekarang berikutnya walau lau nadara itikafa yaumin jika seseorang bernadar nadar berarti mewajibkan terhadap diri sendiri untuk beriktikaf sehari wahwa fihi dalam keadaan dia berpuasa lazimahu maka wajib baginya menunaikan nadar tersebut walau nadar an ya'takifa sha'iman kalau dia bernadar untuk iktikaf dalam keadaan berpuasa serupa tapi tak sama nih serupa tapi tak sama yang pertama saya ulangi seorang yang bernadar untuk iktikaf yang dalam keadaan dia sedang berpuasa puasa ketika itu maka itikafnya juga menjadi wa wajib. Jelas ya? Yang kedua, seorang yang bernadar untuk beriktikaf dalam keadaan berpuasa. Artinya beriktikaf sambil pua, puasa. Kalau yang tadi beriktikaf dalam keadaan bertepatan dengan pua, puasanya, ya. Keadaan yang kedua adalah keadaan orang yang bernadar untuk beriktikaf dalam keadaan berpuasa. Artinya puasa dan itikaf satu paket. Ya. Au yasuma mu'takifan atau dia berpuasa dalam keadaan itikaf Sama juga. Satu paket. Lazimahu. Maka yang wajib baginya adalah mengerjakan perkara tersebut satu pa paket. Tidak boleh dia itikaf hari ini, puasanya besok. Atau puasa hari ini, itikafnya be besok. Harus bersamaan. Karena dia telah berniat atau bernadar puasa sambil i'tikaf atau i'tikaf sambil pua, puasa. Wal asahhu wujubu jam'ihima. Dan pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama Syafi'iyah adalah wajibnya menggabungkan keduanya melaksanakan satu pa, paket. Wa yushtaratu niyatul i'tikaf. Dan sebagaimana amal-amal ibadah yang lainnya disyaratkan niat dalam i'tikaf. Disyaratkan niat dalam i'tikaf. Ya, bagaimana niatnya? Tidak ada lafal tertentu. Yang penting niat adalah al-qasdu wal azmu al amal. Keinginan dan tekad yang kuat untuk melaksanakan suatu a, amal. Itu ya. Maka dia meniatkan untuk berdiam di mas di masjid tersebut, ya. Untuk melaksanakan ibadah, ibadah, ya. Wa yanmi fi nadari al fardiyah dan jika itu berkaitan dengan iktikaf yang sifatnya nazar, ya maka dia niatkan pula al-fardiyah yaitu iktikaf yang wa wajib karena iktikaf bisa wajib bisa sun sunnah. Asalnya sun sunnah, wajib karena kafarah ya, ah, wajib karena nazar. Wa idza atlaqa kafathu niyatuhu wa in tala jika ia memutlakkan meniatkan secara mutlak dalam nadarnya untuk iktikaf, dia masuk dan meniatkan iktikaf secara umum tanpa menyebutkan ini fardu lillah kewajiban karena nadar tanpa meniatkan itu kafathu niyatuhu sudah cukup pula niat niatnya yang penting niat untuk masuk iktikaf menyebutkan fardu atau mustahab sunnah ini bukanlah syarat, ya. Taib. Wa in tala muksuhu, meskipun ia lama melaksanakan iktikaf di masjid tersebut. Ya, bahkan kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa untuk waktu maksimal dari iktikaf tidak ada batas batasan. Kalau ada yang beriktikaf, beriktikaf misalnya, berniatkan iktikaf selama setahun. Boleh nggak? Boleh, ya. Dan selama setahun ini dia tidak keluar dari mas masjid kecuali karena hajat. Boleh jadi misalnya dia dari alus sufah ya, ya atau ya dia sekaligus menjadi takmir ya seperti Pak Nana misalnya jadi marbot nggak keluar keluar dari masjid ya maka ini juga boleh ya boleh ya. Taib. Lakin lau kharaja wa ada ihtaja ila istinaf. Tetapi kalau seseorang yang telah meniatkan i'tikaf tadi keluar keluar dari masjid wa'ada kemudian dia masuk kembali ihtaja ila istinaf maka dia butuh untuk memperbaharui ini niatnya kemba, kembali ya jika dia keluar begitu masuk dia memperbarui niatnya kembali ya ihtaja ila istinaf ya taib ya kenapa ya karena ya apa yang telah terjadi dari bentuk keluarnya dia ini merupakan perkara yang bisa eh, perkara yang bisa mengeluarkan ia dari apa yang diinginkan dari itikaf itu sendiri. Itu berdiam di masjid. Maka ketika dia kembali maka dia meniatkan. Tentunya beda kalau seandainya dia keluar karena ha, hajat ya karena baru memperbarui wudu ya atau karena menunaikan hajat atau mandi dan atau mencari makan seperti akan datang rinciannya tentang keluar yang dibolehkan. Baik. Maka yang seperti ini tentunya tidak dihitung sebagai orang yang keluar ya karena dia keluar karena hajat atau udur syar'i. Demikian pula akan datang nanti tentang orang yang keluar tapi karena adanya penghalang bagi dia untuk melaksanakan etikaf, Seperti wanita yang beretikaf lalu mengalami haid atau ni, nifas. Haid dan nifas penghalang baginya untuk melaksanakan etikaf, ya. Taib. Apakah batal? Ada khilaf di antara para ulama. Yang benar bahwa tidak membatalkan etikaf, haid dan nifas. Tetapi jumhur berpendapat bahwa wanita yang haid dan nifas tidak boleh berdiam di mas di masjid sehingga itu menafikan dengan apa yang menjadi tujuannya yaitu etikaf Berdiam di mas di masjid. Karena itu dia keluar. Wanita yang haid dan nifas dia keluar dari masjid. Paham ya? Karena udur apa? Udur syar syar'i ya setelah bersih dari haidnya dia masuk kembali ke masjid jika waktu itikaf masih ada ya atau jika dia bernadar misalnya untuk itikaf 10 hari 5 hari itikaf, haid ya maka dia keluar dari masjid meninggalkan itikaf karena ada penghalang tadi setelah tujuh hari berikutnya ia masuk kembali melanjutkan itikafnya hari ke keenam tidak dipandang batal itu tadi. Kenapa? Karena ada udur syar syar'i. Cuman ada khilaf di antara para ulama. Apakah ketika dia keluar dia boleh pulang ke rumah atau dia tetap harus di sekitar masjid. Ya. Harus di sekitar masjid ya. Pendapat Hanabila dan itu pendapat dari Abu Kilabah mengatakan bahwa dia tetap di luar eh, dia keluar tetapi disunahkan baginya tetap berada di sekitar masjid kalau masjid itu punya lapangan yang disebut rahabatul masjid, maka dibuatkan baginya kemah di lapangan itu untuk dia tetap di situ menunggu. Ya, bukan dalam masjid tapi di luar masjid, namun dalam kawasan mas masjid. Namun pendapat jumhur mengatakan boleh baginya keluar. Boleh pulang ke rumah menaikkan aktivitas ke pasar dan sebagainya karena dia dalam keadaan berhalangan tadi. Dan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Bahwa yang haid dan nifas ya meninggalkan etikafnya karena udur syar'i, maka boleh bagi dia pulang. Ya. Dan kemudian setelah itu ia kembali melaksanakan etikaf dan melanjutkan setelah bersih dari haid dan nifasnya. Ya wallahu a'lamu bissab. Baik. Lau nawa muddatan fa kharaja fiha wa 'ada Kemudian beliau merinci kemudian bagaimana bentuk keluar. Jika seorang yang beriktikaf meniatkan iktikaf satu waktu tertentu. Ya, lalu kemudian ia keluar dari masjid lalu masuk kembali ke masjid. Kata beliau, "Fa in kharaja li ghairi qada'il hajati lazimahu al-istinaf." Jika keluarnya bukan karena menunaikan hajat, maka ketika kembali dia wajib memperbaharui ni niat. Jelas ya? Baik. Aulaha adapun jika keluarnya karena menunaikan hajat apalagi udur syar'i seperti tadi haid dan nifas fala maka tidak butuh memperbaharui ni niat. Eh bana alama Allah, madha. Ia tinggal melanjutkan apa yang telah dikerjakan dari iktikaf itu. Jelas ya? Kenapa? Karena dia keluarnya karena hajat atau apalagi udur syar syari. Wakila. Kemudian beliau menukilkan pendapat yang lemah dalam madhab syafi'i. Sebagian ulama syafi'i berpendapat. Intalat muddatu khurujihi ista'nafa. Wakila la, la yasta'nifu mutlaqan. Dalam sebagian madhab, dari sebagian pendapat imam madhab syafi'i dikatakan. Dilihat kadar lama keluarnya. Jika keluarnya itu lama meskipun karena hajat. Ya, karena hajat. Paham ya? Ya, misalnya dia keluar untuk buang air, mohon maaf nih. Ya. Ternyata mengalami sembelit. Mohon maaf ya. Sehingga lama gitu prosesnya lama gitu kan. Proses keluarnya lama gitu ya. Maka sebagian mengatakan meskipun karena hajat dilihat kadar lama tidaknya yang meninggalkan masjid. Jika lama begitu masuk memperbarui lagi. Ya. Wakila la yasta'nifu mutlaqan. Dan sebagian pendapat mengatakan la yasta'nifu mutlaqan bahwa dia tidak perlu memperbaharui. Mau lama mau sebentar tidak ada masalah. Ya. Dan telah disebutkan bahwa yang benar dalam masalah ini bukanlah kepada lama pendeknya atau panjang pendeknya dia di luar, tetapi pada apa yang menyebabkan ia keluar. Selama itu karena hajat, ya, maka tentu saja dibolehkan baginya dan tidak perlu lagi memperbaharui ini niat. Walau nadara muddatan mutatabi'atan fa kharaja li'udhrin. Jika dia bernadar, berarti itikaf yang wajib untuk melaksanakan itikafnya mutatabi'atan berturut-turut, berurutan, 10 hari beruru berurutan, ya. Fa kharaja li'udhrin. Maka kemudian dia keluar karena udur la yaqta'u tatabu' maka tidak terputus tatabu'nya. Ya, berniat nadar tujuh hari misalnya berurutan. Ya, setelah tiga hari ternyata ya ada udur syar'i misalnya. Ya, seperti haid atau nih nifas tadi. Ya, maka dalam keadaan seperti ini setelah bersih haid dan nifasnya ia tinggal melanjutkan kembali. Tidak terputus ya lam yajib isti'nafu an-niyah. Demikian pula ketika dia masuk di samping tinggal melanjutkan juga tidak dibutuhkan memperbaharui ni, niat ya. Wakila in kharaja li ghairi hajatin wa ghuslil janabati wajaba. Dalam pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, jika keluar karena tanpa hajat dan karena mandi junub, maka wajib dia untuk istinaf wajib untuk memperbarui. Yang benar tidak wajib. Taib. Setelah diketahui tentang perkara ini, maka selanjutnya adalah perkara yang merupakan syarat bagi mu'takif. Apa yang disyaratkan bagi orang yang beriktikaf. Kata Imam An-Nawawi, "Wa syartul mu'takifi al-islamu wal aklu wan naqa'u anil haidhi wal jinabah." syarat seorang yang beriktikaf dan nah, ini penting yang pertama adalah muslim ya tidak sah iktikafnya orang kafir apakah orang kafir iktikaf ya Pak ada ya orang kafir iktikaf ada yang iktikafnya di kubur ya ada di gua ya alias semedi ya taib macam-macam saja ya tapi Sekalipun ada yang beriktikaf di masjid, maka tidak sah jika dia dalam keadaan ka, kafir, ya. Taib. Yang kedua, al-aqlu. Bahwa dia orang yang berakal, ya. Maka itikafnya orang yang gila tidak sah karena dia bukanlah mukal mukallaf, bukan orang yang diberikan beban. Adapun jika dia beriktikaf lalu kemudian tara alaihil junun dalam keadaan itikaf tiba-tiba mengalami kegilaan, ya terjadi hal itu secara eh, apa eh, tiba-tiba atau mungkin memang dia memiliki penyakit seperti itu gangguan kejiwaan yang dia tidak secara permanen tidak permanen jadi kadang sembuh kadang kambuh ya kadang sembuh kadang kambuh ya pas dia masuk itikaf dalam keadaan sembuh di tengah-tengah itikaf tiba-tiba kambuh bagaimana hukumnya akan datang nanti akan datang nanti ya tapi hukum asal kalau memang dia gilanya permanen, maka tidak ada atau tidak sahih i'tikafnya. Yang ketiga, an-naqa'u minal haid wal jinabah. Bersih dari haid dan ju junub, ya. Jadi orang yang haid tidak ada atau tidak sahih i'tikafnya. Demikian pula orang yang junub, ya, hingga ia bersu bersuci darinya. Taib. Yang berikutnya law irtadda al-mu'takifu aw sakira batala. Jika orang yang beriktikaf terpenuhi syarat Islam, syarat akal dan bersih dari haid dan junub, ya, terpenuhi dia. Lalu dia masuk iktikaf. Lalu kemudian tiba-tiba naudzubillah min dzalik, irtadda. Ia murtad. Ya, ia murtad dalam keadaan beriktikaf. Atau sakara mabuk. Ya. Mabuknya ini mungkin karena ya, maksiat, minuman keras dan sebagainya atau boleh jadi karena obat. Karena dia sakit dia minum oh, obat dalam keadaan seperti mungkin malam harinya dan disangnya dia berpuasa. Atau pada malam atau siang hari dia dalam keadaan sakit minum obat. Yang menyebabkan terjadinya sakar. Itu apa? Sakar adalah taktiyatu al-aql. Tertutupnya, tahmirul akal. Akalnya tertutup gitu sehingga dia tidak menyadar, menyadari ya apa yang dia kerjakan dan ucapkan. Jika keadaan seperti ini, jumhur berpendapat batala membatalkan i'tikaf, membatalkan i'tikaf, ya. Taib ya. Madhab Hanafiya mengatakan orang yang beriktikaf lalu mabuk karena minum obat dan sebagainya, maka ini tidak membatalkan iktikafnya. Yang benar membatalkan. Jumhur mengatakan membatalkan. Kenapa? Karena ini menafikan apa yang diinginkan dari iktikaf itu apa? Iba, ibadah. Orang sakau gimana mau ibadah gitu. Ya? Baik. Wal madhhab mutlanu ma madha min i'tikafihi ma al-mutatabi. Al-mutataba. Dan dalam madhab Syafi'i batalnya apa yang telah terdahulu dari iktikaf yang disyaratkan padanya tata tatabu. Jadi bukan hanya batal itikaf hari itu, tapi juga hari-hari se sebelumnya dengan adanya kemurtadan. Ya. Baik. Selanjutnya, walau tara'a jununun au igma'un lam yabtul ma madha in lam yakhruj. Nah, sekarang kejadian yang tadi kita sebutkan. Seandainya seorang i'tikaf dalam keadaan dia terpenuhi syarat-syarat mu'takif, orang yang beritikaf. Lalu tiba-tiba mengalami kegilaan, kambuh penyakitnya. Atau igma, atau pingsan di tengah-tengah i'tikafnya. Ya. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan i'tikafnya. Lam yabtul dan itu madhab Syafi'i, ya. Ma bukan hanya I'tikafnya hari itu, demikian pula I'tikafnya di hari-hari se sebelumnya. Tapi dengan syarat in lam yakhruj. Jika dia tidak kelu keluar, asalkan dia tidak keluar. Paham ya? Dia tetap di dalam masjid. Paham ya? Ya. Adapun kalau dia keluar, apakah dia keluar sendiri dalam keadaan gilanya itu dia jalan, ya? Atau dikeluarkan karena mengganggu misalnya, ya kan? mengganggu orang yang itikaf yang lainnya, teriak-teriak atau apa sehingga dia dikeluarkan, paham ya? Maka yang seperti ini batalnya karena apa? Karena keluar, karena keluar, ya. Wa yuhsabu zamanul igma al i'tikaf donal junun. Ya, demikian pula tadi orang yang pingsan. Jika pingsan ya kemudian dirawat, kan namanya orang pingsan kan bisa dirawat. Ya, diadakan tindakan penyelamatan misalnya ya dikipasi, dikasih minyak wangi dan sebagainya, siuman dia ya, ataupun mungkin ya satu jam belum siuman dan sebagainya. Yang seperti ini tidak membatalkan i'tikaf kecuali kalau dia kemudian dibawa kelu, keluar masjid dilihat wah ini membahayakan ini ya. Dilihat faktor sejarah penyakitnya, makanya sepertinya semestinya dalam formulir itikafnya dicantumkan ya adakah gejala riwayat penyakit penyakit sepantasnya begitu ya dicantumkan riwayat penyakit agar bisa dilakukan tindakan sesuai dengan riwayat penyakit ya jangan sampai mungkin kita melihat dia pingsan dianggap biasa-biasa saja ya dibiarkan saja dirawat padahal boleh jadi ada gejala-gejala tertentu yang ini membutuhkan penanganan lebih lan, lanjut dan cepat misalnya jantung sejarah jantung misalnya dan sebagainya kan dia ya? sehingga dia sepantasnya harus dibawa keluar ya Nah, itu pentingnya di situ. Tapi itu tadi kalau dia dibawa keluar maka batallah i'tikafnya. Batallah i'tikafnya ya. Cuman bedanya di sini kata Imam An-Nawawi, perbedaan antara orang yang pingsan dengan orang yang gila. Gila yang kambuh gitu ya. Yaitu apa? Dihitung keadaan orang yang pingsan itu yuhsabu zamanul igma zaman pingsan dia itu dihitung sebagai bentuk iktikaf. Ya. Dunal junun beda dengan orang yang gi, yang gila gitu. Ya. Misalnya ada orang yang bernadar iktikaf tujuh hari tadi. Pada hari ketiga pingsan. Ya. Pada hari ketiga pingsan. Ya. Dan tidak keluar dari masjid. Maka sah itu hari ketiga. Besok hari keempat. Tinggal nambah ya. Tapi kalau junun tidak disah, dihitung sah itu. Ya, meskipun dia tidak keluar, tetap tidak sah. Dihitung sebagai waktu untuk apa? Iktikaf. Maka besok hari ketiga diulang. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi waktu orang yang pingsan, ketika dia pingsan dihitung sebagai waktu iktikaf. Jelas ya? Tapi untuk gila yang kambuh tidak dihitung sebagai waktu iktikaf. Awil haidu wajib al-khuruj. Demikian pula jika orang yang iktikaf tiba-tiba mengalami haid, haid wajib al-khuruj, maka dia wajib untuk keluar. Wajib untuk keluar. Kenapa? Karena adanya keterangan tentang wanita ya yang haid tidak masuk mas masjid ya. Ya. Wa kadzal janabatu, demikian pula junub. Idza ta'adzara al-ghuslu fil masjid, jika tidak memungkinkan untuk mandi di mas di masjid ya jika tidak memungkinkan untuk mandi di masjid ya maka dia pun harus keluar nah cuman bedanya tadi bahwa yang haid dia keluar dan menanti sampai bersih dari haid ya tidak batal i'tikafnya dan setelah bersih tinggal melanjut melanjutkan tinggal melanjutkan kecuali jika ia dalam beriktikaf menetapkan waktu misalnya tadi wanita yang meniatkan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Rama, Ramadan, ya. Hari ketujuh haid. Paham ya? Nah, bersihnya setelah Ramadan Ramadan. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Ya selesai. Ya kan? Bukan berarti pertanggal lima Syawal misalnya dia datang ke masjid untuk iktikaf sendiri gitu. Ya, tidak, ya. Sudah selesai waktu yang dia menginginkan dengannya keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut dengan habisnya bulan Ramadan ya. Taib. Jadi itu keadaan wanita yang haid. Ya, adapun orang yang junub maka dia keluar dan tidak membatalkan itikafnya karena dia tujuannya untuk apa? Mandi, bersuci. Jika tidak ada air di dalam masjid, tidak ada tempat untuk mandi junub di masjid. Falau amkana jazal khuruj. Jika memungkinkan mandi di masjid dibolehkan baginya keluar wala yalzamu dan tidaklah dilazimkan hal itu wala yuhsabu zamanul haid walal jinabah dan waktu haidnya dan waktu junubnya tidak terhitung sebagai waktu iktikaf. Paham maksudnya ya? Tidak terhitung paham maksudnya ya? Seperti tadi contohnya dia bernadar atau dia melaksanakan iktikaf tujuh ha, tujuh hari ya, tujuh hari pada hari kelima mimpi basah di masjid. Mimpi basah ya kan? Ya, maka dia kemudian keluar untuk man mandi misalnya ya. Nah, maka apa yang dihitung dari waktu keluarnya dia? Ini tidak dihitung sebagai waktu iktikaf. Haid misalnya. Ya, selama tiga hari berikutnya dia tidak ke masjid karena haid. Maka hari keempat tadi dia iktikaf terus haid tiga hari maka yang tiga hari tidak dihitung sebagai waktu itikaf ya ketika dia masuk barulah dihitung lanjutan hari keli kelima misalnya ya paham ya jadi demikian tidak dihitung apa yang tertinggal itu tidak seperti orang yang ping pingsan ya taib nah, itu perkara yang berkaitan dengan masalah eh, keadaan i, setelah penjelasan tentang syarat-syarat iktikaf Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Tinggal satu permasalahan lagi, satu pasal lagi yang dengannya kita menyelesaikan pembahasan tentang etika. Ya. Ya. Setelah hari ketujuh berarti hari ke-9 maksudnya. Iya, masih ada flektornya lah. Haid atau bukan? Baik. Pertanyaannya tentang masalah wanita yang haid meskipun tidak ada hubungannya dengan masalah etika sebenarnya ya, tapi mungkin terjadi dalam keadaan etika, mungkin terjadi dalam keadaan etika. Maka kita menjawab bahwa wanita yang haid melihat kepada kebiasaannya. Kebiasaannya tujuh hari. Maka Itulah yang ia lakukan dan ia melihat indikator yang disebutkan oleh para ulama yang dengannya dia dikatakan bersih. Indikator itu ada dua kata para ulama. Yang pertama adalah kastatul bayda, cairan putih yang keluar dari farji wanita yang menunjukkan ia telah bersih dari haid. Yang kedua, jika tidak ada kastatul bayda adalah al-jufuf, yaitu wanita pada waktu tersebut mengecek dengan memasukkan kapas ke tempat keluarnya darah. Jika kapas keluar dalam keadaan bersih, berarti itu tanda bersih. Itu dua tanda bersih. Jika wanita telah melakukan hal seperti itu, salah satu atau keduanya, hari kebiasaannya telah lewat, kemudian keluar bercak darah di flek tersebut, maka tidak dihitung sebagai haid. Dalilnya hadis Ummu Salamah, sahih riwayat Imam Abu Daud, berkata Ummu Salamah, "Kunna la na'uddu al-sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an." Dan riwayat ini disebutkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam bentuk taklik. Berkata Ummu Salamah bahwa kami tidak menganggap cairan kuning demikian pula yang keruh atau flek setelah zaman bersih pada waktu bersih dari haid sebagai haid sama sekali. Tidak dihitung sebagai haid. Wallahu azam. Yang dihitung dari haid adalah jika flek itu terjadi pada waktu haid. Haid tujuh hari. Tiga hari deras keluar. Setelah itu flek saja, flek saja, flek saja. Maka dihitung haid. Karena flek yang ada pada masa haid. Adapun flek yang ada setelah waktu haid, maka tidak dihitung sebagai haid. Wanita tetap melaksanakan sholat dan puasa puasa. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, hadisnya saya Imam Abu Daud. Ya. ya. Ya, salat tarawih qiyamul lail, ya. Qiyamul lail pada bulan Ramadan. Maka dia sah dilaksanakan di rumah ya sebagaimana halnya eh, qiyamul ramadan eh, apa eh, apa qiyamul lail boleh dilaksanakan boleh dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri seperti Nabi SAW sholat berjamaah bersama Abdullah bin Abbas ya maka boleh melaksanakan itu tidak masalah ya meskipun dengan itu dia telah meluputkan dari keutamaan hadir di masjid melaksanakan sholat taraweh bersama kaum muslimin. Artinya tarawehnya dalam bentuk kelompok gitu ya. Artinya ya ikatan kekeluargaan lah ya atau ya, apa asal daerah kah, atau yang lainnya. Yang dalam arti yang lebih sempit. Meskipun itu sah, boleh. lah bahasa ba'sa ya. Tetapi jangan sampai seperti yang terjadi di sebagian tempat, itu apa? melaksanakan juga sholat wajib di tempat tersebut. Ya, sholat wajibnya harusnya di, di masjid, dilaksanakan di mas di masjid. Kecuali kalau memang masjid jauh, ya, dan sulit bagi mereka untuk berpencar dan akhirnya kembali lagi bertemu. Gitu. Ya Allah alam Makanya tidak ada masalah. Tapi apa yang dikerjakan tidak ada masalah insya Allah taala. Ya, hanya meluputkan dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari sunnatul muslimin seperti yang telah saya sebutkan dahulu bagaimana Imam Ahmad ditanya bagaimana melaksanakan sholat tarawih ya. Apakah malam hari, akhir malam itu lebih bagus atau awal malam? Bagaimana jika aku kerjakan pada akhir malam saja? Kata Imam Ahmad, "La." Ya, sunnatul muslimina ahabbu ilayya. Tidak. Kerjakanlah pada awal waktu bersama kaum muslimin di masjid. Sunnah kaum muslimin lebih aku cintai, lebih aku sukai. Ya, dan itulah sunnah yang tegakkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, itu yang kami ketahui tentang masalah ini, ya. Jadi boleh saja tidak ada masalah melaksanakan tarawih berjamaah di rumah tadi. Ya, cuman jangan dijadikan kebiasaan. Apa yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya sholat sunnah berjamaah. Baik sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Ataupun sunnah mutlaqah Atau qiyamul al-lail. Asalnya boleh berjamaah. Eh, asalnya sendiri kan gitu ya. Tapi boleh berjamaah. Tetapi disyaratkan malam yutakhad adatan. Selama tidak dijadikan kebiasaan. Karena bukanlah kebiasaan Nabi SAW ya. Kemudian melaksanakan surat tersebut berjamaah terus terus menerus tidak. Tapi melaksanakannya berjamaah, membangunkan istri berjamaah, ya kan? Hadis Ibnu Abbas tadi juga berjamaah, hadis Anas bin Malik bersama Rasulullah berjamaah, sholat di rumahnya, ya ini juga menunjukkan bolehnya berjamaah sholat sunnah sekalipun, tetapi tidak dijadikan suatu kebiasaan ru, rutin. Wallahu a'lam Ada yang lain, Pak? Jadi tentang amal yang dikerjakan dalam keadaan beriktikaf, ya. Memang, memang maknanya adalah al-habs atau eh, al-lubs atau al-makthu fil masjid. Artinya berdiam di masjid. Tapi yang maksud dengan berdiam di sini adalah berdiam dalam bentuk ibadah. Berdiam dalam bentuk ibadah. Naam, tidak ada keraguan bahwa tafakkur, muhasabah, nau' minal ibadah. Di antara bentuk ibadah, ibadah kita menghitung-hitung amal kita, memperbaiki diri, introspeksi diri dan sebagainya. Tetapi bukan ini yang dimaksud dengan tujuan dari etikat itu. Karena itu disebutkan yang tadi Bapak sebutkan dalilnya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang kami ucapkan jika kami mendapatkan malam tersebut?" Kata Nabi, "Ucapkanlah doa, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna." Yang menunjukkan dia adalah doa dan doa adalah ibadah. Sehingga seseorang melaksanakannya dengan memperbanyak doa tersebut, baik dalam keadaan dia duduk ataupun dalam keadaan dia melaksanakan sholat, yaitu rukuknya, eh, eh, ketika sujudnya atau ketika tasyahudnya, ya, dia membaca doa tersebut, ya, atau secara mutlak ketika dia membaca Al-Quran, setelah itu dia berdoa, ya. Maka yang benar dalam masalah ini Pak, bukan untuk muhasabah dan tafakur semata, ya, tetapi dia adalah ibadah menghidupkan malam-malam seperti disebutkan dalam riwayat uh, Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr jika telah masuk malam yang 10 ya syadda mi'zarahu ya wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu beliau mengikat sarungnya meninggalkan istri-istrinya tidak jima kemudian juga beliau membangunkan istrinya untuk ibadah dan ahya lailahu Beliau hidupkan malamnya. Maksudnya apa? Dengan sholat dan ibadah. Dengan sholat dan ibadah. Jadi maksud adalah melaksanakan ibadah Pak. Termasuk membaca Al-Quran. Baik baca Al-Qurannya duduk atau sambil sholat. Artinya dilanjutkan bacaan Qurannya sambil sholat. Dengan melihat dari mus mushaf. Lah baksa tidak mengapa. Ya. Untuk dia kerjakan itu. Gitu. Dalam rangka apa? Dapatkan dua perkara. Pertama, sholat malam Kedua, melanjutkan khatam kur, Qur'annya karena pada bulan Ramadan disarankan kita untuk mengejar khatamnya berapa kali, gitu kan? Memperbanyak khatam. Ya, bukan tadabbur, ya, bukan yang lain tapi man khatam itu yang paling utama karena keutamaan malam Ramadan tersebut, apalagi Lailatul Qadar. Ya, begitu Pak. Kalau bisa tamat Al-Qur'an satu malam malam Lailatul Qadar tersebut yang kita sangka malam Lailatul Qadar, fabiha wa ni'ma. Itu adalah yang terbaik gitu. Wallahu a'lam Jumlah rakaat tidak tidak ada batasan, Pak yang benar dari pendapat para ulama bahwa tidak ada batasan. tentu itu ulama, jumhur ulama. Tidak ada batasan. Karena ada hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari Muslim Nabi mengatakan apa? Uh, eh, salatul laili matna matna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Iya. Oh, dua rakaat, dua rakaat kita kerjakan. Dua rakaat, dua rakaat kita kerjakan. Itu yang lebih afdol, yang paling utama. Ya. Kalaupun ada yang mau mengerjakan ya bersambung seperti witir tujuh rakaat, sembilan rakaat, sholat terus dan berdiri setiap rakaat sampai rakaat keenam, duduk tasyahud awal, berdiri rakaat ketujuh, tasyahud akhir juga boleh. Ada beberapa jenis bentuk-bentuknya, ya. Tapi yang paling bagus, paling utama adalah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Allah alam bisawab. Jadi yang dimaksud adalah kita menghidupkannya dengan ibadah dan ketaatan. Dan ibadah ini kita sebutkan tadi beragam, Pak. Beragam jenisnya ya. Dan kadang mengerjakan satu bentuk ibadah menimbulkan rasa bo bosan dan kita khawatir dari futur. Dari kurangnya semangat untuk ibadah. Maka karena itu kita mensiasatinya dengan merubah keadaan. Tadinya tadarus ya, sekarang kemudian sholat. Tadinya sholat sambil tadarus, maka kemudian dia ya keluar dulu untuk berwudu masuk Sholat sunnah wudhu. Ya, aja tidak pegang musaf lagi. Sunnah wudhu kan dua rakaat. Ya. Atau mencari bentuk-bentuk ibadah yang yang lainnya yang disyaratkan seperti salat tasbih misalnya. Laba asabi Ya. Ada tanwi dalam bentuk meskipun bentuk, sholatnya juga tetap sholat kan gitu ya. Tetap dua rakaat. Tapi ada variasi di dalamnya. Ya, dan itu membangun semangat kita untuk ibadah kembali. Ya. Baik. Jadi uh, ada banyak sekali amalan. Mudah-mudahan nanti bisa bisa kita keluarkan uh, buatkan listnya daftar apa kegiatan apa saja yang dibolehkan dalam itikaf ya yang tidak dibolehkan kemudian juga demikian pula peluang-peluang kebaikan yang bisa dikerjakan dimanfaatkan oleh orang yang beriktikaf dalam kesehariannya dari setelah sholat fajar sampai ya malam dan begitu demikian pula sampai fajar berikutnya gitu. Insyaallah taala. Sehingga kita punya uh, ilmu tentang apa yang ada dari kesempatan yang luas, keberkahan yang begitu banyak yang Allah bagikan pada bulan Ramadan dan dalam kegiatan itikaf itu dan kita pun memilih mana yang bisa membangkitkan semangat kita kembali, mana yang bisa menguatkan. Nah, adapun tentang masalah apakah majelis taklim termasuk bagian dari ibadah yang disyariatkan dalam etikaf ini memang tidak ada keraguan bahwa ilmu adalah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Majelis ilmu adalah majelis zikir, ya. Dan bahkan ilmu adalah afdalu ibadatin naw, afdalu nawafil ibadat. Adalah amal sunnah yang paling utama. Hanya saja, hanya saja ada khilaf di antara para ulama tentang kaitannya dengan i'tikaf. Sebagian memandang bahwa dia ya bisa melalaikan dari tujuan i'tikaf. Di mana tujuan i'tikaf adalah memperbaiki diri. Seorang egois dengan dirinya dalam rangka menguatkan kembali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dilarang dia atau di, diharapkan dia meninggalkan fudulul kalam, banyak berbicara dengan orang lain. Eh, dilarang bahkan menjenguk orang sakit. Ya kan? Ya, mengantar jenazah yang dia hak muslim eh, muslim yang lainnya kan? Kalau itu harus keluar dari dari masjid gitu ya. Maka yang seperti ini terlarang bagi dia, menunjukkan dia harus fokus ibadah kepada Allah Allah SWT. Dengan itu sebagian ulama melihat bahwa majelis taklim tidak diadakan dalam etika. Sebagian mengatakan lah, boleh ya asalkan tidak mengambil bagian terbesar dari e-, e-, etika. Asalkan tidak mengambil bagian terbesar. Ini ada khilaf di antara para ulama. Dan itu pula yang diamalkan oleh para uh, ulama dalam etikaf mereka di Masjidil Haram. Seperti nanti biasanya kan ada etikaf di Masjidil Haram. Ada masyih yang buka dars, buka pelajaran. Melihat banyaknya para penuntut ilmu yang hadir untuk etikaf pula. Ini kesempatan bagi mereka untuk mengambil ilmu dari para ulama yang hadir seperti Syekh Musaimin kadang etikaf di sana waktu itu Syekh bin Bas ya kan Syekh Albani maka mereka pada datang semua ada yang buka majelis, ada yang sama sekali tidak buka majelis. Ada yang tidak buka majelis, ya. Maka itu perkara yang memang ada perselisihan di antara para ulama. Ya, sepertinya di masjid ini tetap diadakan majelis taklim, Pak. Ya, cuman dipilih waktu-waktu yang tidak eh, eh, apa? Eh, menyita waktu jamaah atau tidak kemudian menyebabkan tersibukkannya mereka dari ya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan dibuat seolah-olah dia adalah bahagian dari bentuk tanwi dalam amal. Kalau tidak salah jadwal taklimnya kapan? Pak Agus jam 9 ya. dan Jadwal taklim itikafnya jam 10 sampai 11 dan sore setelah duhur setelah asar setelah asar sampai menjelang buka puasa ya sekitar satu jam. Jadi ada ada waktu-waktu. Jadi itu termasuk bagian dari tanwi, bagian dari tanwi. Ya, jadi waktu terbesar seperti setelah subuh, ya ini dikosongkan kemungkinan, ya setelah subuh karena waktu untuk seorang tadarus memperbanyak ibadah. Waktu duha juga terbuka awal setelah salat setelah salat isyraq dan seterusnya itu adalah waktu bagi orang yang istirahat mungkin balas dendam ya atau ingin melanjutkan dengan sholat duha, ya maka juga boleh. Ya setelah taklim jam 11 mau sholat duha yang dia awal afdal waktunya waktu yang paling utama juga boleh. Ya nah, setelah itu waktu duhur asar dia waktu waktu sholat mutlak mau berapa rakaat pun silahkan mau seratus rakaat pun tidak ada masalah ya ya yang penting jaga tumak ninahnya ya dan jaga stamina dan kemampuan tubuh kita Jangan diforsir satu hari, setelah itu selebihnya dihabiskan di rumah sakit. Ya. Baik. Jadi diatur amal kita, ibadah kita, ya. Dan yang paling penting adalah diikhlaskan niat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dengan baik di hari-hari yang utama tersebut. Amin ya rabbal alamin.